Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita memuji Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Zat yang Maha Hidup berdiri sendiri, Zat yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Kalau ia ingin sesuatu dia hanya mengucapkan jadi maka jadilah. Dia telah menggantungkan segala nikmat yang dia berikan kepada kita dengan kalimat alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita sering mengucapkan kalimat yang mulia ini. Juga kita panjatkan salawat dan taslim sebagai salam hormat kita kepada manusia yang terbaik, nabi pilihan dan penutup para nabi-nabi dan rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah dan malaikatnya telah memberikan salam kepada beliau. Masih dalam bahasan kiat-kiat mempertahankan rumah tangga dan berarti kita sudah membahas tiga poin rumah tanggamu adalah ibadahmu maka ikhlaskan niatmu karena Allah itu yang pertama. Yang kedua, anggota keluargamu adalah aset amal jariah dan kunci surgamu. Yang ketiga, jalankan tugasmu dan kewajibanmu. Dan sebagai kata pembuka, saya mengingatkan kembali, rumah tangga itu adalah asas daripada masyarakat. Baik rumah tangga, masyarakat akan baik. Generasi manusia akan baik. Buruk rumah tangga, buruk semuanya. Dan Orang-orang yang ada di rumah tangga dimulai dari suami, istri, yang akhirnya nanti akan punya anak menjadi orang tua, anak-anak, kemudian kerabat secara umum. Jadi kalau ini semuanya baik di dalam, pendidikannya baik, yang ditanamkan adalah perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya, maka akan aman rumah tangga itu dan akan aman masyarakat. Setiap suami istri harus meyakini dan menyadari kalau dia adalah seorang pegawai di sebuah perusahaan, perusahaan itu namanya rumah tangga. Pemilik perusahaan ini namanya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita. Siapapun yang patuh pada pemilik perusahaan menjalankan tugas-tugas dan kewajibannya, gajinya, bonusnya akan dia dapatkan. Maka ini ibarat saja, contoh supaya mudah kita pahami. Saya bilang sama istri saya, saya sama kamu sama-sama pegawai. Kita kerja di satu perusahaan namanya rumah tangga. Pemilik perusahaan ini Allah, dan Allah sebagai pemilik perusahaan telah menjanjikan setiap orang di antara kita yang menjalankan tugas-tugasnya, maka akan diberikan balasan. Lakukanlah semua tugas itu bukan karena saya, saya juga bukan karena kamu, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Setiap pasangan suami istri menjalankan tugas dan kewajibannya karena Allah tidak akan pernah jenuh. Walaupun mungkin pasangannya punya kekurangan, dia akan bisa menerimanya dan dia berusaha membantunya. Karena dia tahu itu kewajiban pasangannya. Seorang suami kalau tahu istrinya salah, tidak layanin dia misalnya, tidak menjalankan kewajibannya mendidik anak, tidak sholat. Dia tahu itu kewajiban istrinya. Istrinya akan dihukum kalau dia tidak ingatkan. Berbahaya bagi si istri. Maka suami kalau karena Allah berumah tangga, dia akan menasihatin istrinya bukan karena hak dia, bukan. Justru karena dia khawatir si istri masuk neraka. Dihukum sama Allah. Sama sebaliknya, Fahami poin ini penting ya. Sama sebaliknya seorang istri, pada saat dia lihat suaminya sedang berbuat salah, atau ada hak dia belum dikasih, misal nafkah, misal pendidikan, perlindungan, jangan dia menegur suaminya karena hak karena dia itu terlalu pendek, terlalu dangkal. Tapi dia harus berpikir bagaimana mendapatkan pahala dari pasangannya. Saya khawatir kalau kamu nggak berikan nafkah kepada saya, kamu berdosa dengan Allah. Si suami baca sama istrinya, saya khawatir kalau kau tidak layanin saya, kamu malah dihukum sama Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Kembalikan selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan membuat pasangan suami istri tahu. Bukan hanya sekedar yang membuat kita punya hak dari pasangan kita siapa? Allah. Yang menjanjikan balasannya Allah. Yang melanggar yang hukum siapa? Allah. Maka harus kembali kepada itu semua. Rumah tangga yang seperti ini asasnya akan bahagia. Tenang sekali. Karena semua yang melanggar hukum Allah akan diluruskan, semua yang sesuai dengan hukum Allah akan didukung. Maka akan aman rumah tangganya. Jadi punya landasan. Siapapun yang membangun rumah tangga ini karena tahu dia sedang menjadi pegawai tanda kutip Allah di sebuah perusahaan namanya rumah tangga, dia kalau kerjakan tugas-tugasnya maksimal akan dapatkan bonus dan gaji maksimal. Dia kalau mencuri, melanggar, berkhianat, maka akan dihukum, diancam, gitu kan? Diancam. Dan ancaman Allah SWT bukan cuma sekedar dipecat kayak perusahaan keluar masih bisa kerja tempat lain, enggak. Dimasukin di api neraka, dibakar, disiksa, semua sudah jelas, gitu kan? Jadi seorang muslim punya landasan yang tepat dalam rumah tangganya. Baik. Pilar yang keempat sekarang untuk mempertahankan rumah tangga setelah menjalankan tugas dan kewajiban, kenalilah karakter pasanganmu. Kenalilah karakter pasanganmu. Bapak Ibu sekalian, laki-laki Allah ciptakan memang berbeda sama perempuan. Perempuan diciptakan memang berbeda sama laki-laki. Berbeda secara fisik. Jelas beda. Dari banyak hal, gitu kan? Poster tubuh ada perbedaan. Juga karakter berbeda. Laki-laki lebih cenderung kepada akal fikirannya. Dan yang menggunakan akal fikiran dalam kehidupannya selalu mempermudah permasalahan. Perempuan Allah berikan kepada dia perasaan yang lebih dominan. Karena laki-laki akal fikiran yang digunakan untuk memecahkan banyak permasalahan. Kalau seorang laki-laki sudah buntu dalam satu hal misalnya menagih hutang, dia akan berpikir untuk mencari jalan keluar lain. Kalau ada sesuatu yang mentok di satu kegiatan, bisnisnya bangkrut, dia akan cari usaha lain. Orang pakai akal langsung masalah solusi, masalah solusi. Itu gunakan akal pikiran. Orang dan ini ya hal yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Perempuan mendominasi terdominasi dalam dirinya perasaan. Karena memang dia butuh perasaan anak-anaknya ya, butuh perasaan, butuh diperhatikan, suaminya butuh diperhatikan, dia butuh merawat rumahnya, butuh perasaan. Perasaan ini lebih cenderung kepada ya, memecahkan permasalahan dengan tangisan, memecahkan permasalahan dengan perasaan, merasa putus asa. Orang kalau tadi tadi laki-laki misalnya lagi utang, pakai perasaan, maka mereka tidak tega lagi atau malas nagi atau putus asa. Tapi perempuan, ini kalau perasaan perempuan ditarik, perasaan itu ditarik kepada masalah laki-laki ya tidak bisa ketemu. Perempuan juga kalau menggunakan akal pikirannya seperti laki-laki, masalah langsung solusi, masalah langsung solusi. Ini akan akan rumit juga menghadapi anak-anak yang terus mengulangi permasalahan terulang-ulang, gitu kan? Ini butuh kesabaran, butuh perasaan memang. Ini karakter, karakter dasar laki-laki dan perempuan. Laki-laki gunakan akal, perempuan gunakan perasaan. Saya kasih contoh supaya mudah dipahami. Kalau bapak-bapak di sini sama saya, rame-rame laki-laki misalnya, kita pergi ke satu toko mau beli baju. Ini karakter ya. Secara umum, saya bicara umum. Kalau ada yang berbeda berarti memang dia keluar dari umumnya ya. Apa yang ada yang Allah ciptakan fitrah. Kalau kita masuk ke dalam sebuah toko, kemudian kita melihat baju tertentu. Misal baju A, kita senang nih. Baiklah, udah lihat cocok. Coba, kayaknya cocok nih warnanya. Terus kita tanya sama pemilik toko, saya mau beli yang ini. Ada ukuran XL nggak? Dia bilang, nggak ada. Kira-kira apa yang Anda lakukan sebagai laki-laki? Kalau saya, sama nggak kira-kira? Saya akan bilang, oh baiklah kalau gitu. Coba saya lihat yang lain. Selesai. Nggak ada permasalahan, nggak ada ukurannya. Mau diapain? Pakai akal pikiran, nggak ada solusi, nggak ada solusi, kan gitu. Coba kalau ibu-ibu masuk dalam sebuah toko, kemudian lihat baju cocok warnanya, jenisnya, tanya ukurannya nggak ada, apa yang ibu lakukan? Protes. Coba cek di gudang, mungkin ada. Kenapa habis? Kapan datang? Panjang ceritanya ini. Ini karena pakai perasaan. Benar nggak? Memang begitu. Laki-laki benar nggak tadi? Memang begitu. Ibu-ibu sama bapak-bapak coba kalau misal suami istri janjian mau makan di satu rumah makan nih. Nanti malam Ahad, malam Jumat kita janjian makan ya. Baik sepakat di rumah makan tertentu. Udah sepakat nih, udah rapi-rapi mau pergi sama-sama pacaran setelah nikah, halal. Jalan sama-sama. Pas tiba di rumah makan, tutup. Bapak-bapak bilang apa kira-kira? Darah kita cari restoran lain. Ibu-ibu enggak, sebentar saya turun dulu lihat tanya. Kenapa dia tutup? Mungkin masih bisa bungkus, bawa pulang. Nggak bisa. Perasaan. Bahkan tadi baju itu kalau bapak-bapak nggak jadi beli biasa. Kalau ibu nggak dapat, dua hari nggak bisa tidur tuh. Ingat terus tuh baju. Kenapa siapa yang beli ya? Nasibnya baik benar tuh. Semua temannya tahu kalau baju itu dia mau beli. Ini karakter ya. Ini kita bicara tentang ada hal yang dasar dalam diri kita masing-masing yang harus dikenal oleh pasangan nih. Nggak boleh dilupakan, ini karakter. Allah memang kasih begitu ya. Tapi kita dikontrol dengan wahyu. Ada wahyu yang mengontrol kita sehingga perasaan kita, pikiran kita hanya tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini karakter dasar. Kita harus paham, gitu kan? Laki-laki karena menggunakan akal fikiran, bila terjadi cekcok misalnya antara suami istri, ibu-ibu tulis SMS ke suaminya, begini begitu begini panjang lebar seribu karakter. Setelah ditulis, suaminya laki-laki umumnya kalau baca masalah, oh iya, ah masa dia tulis gini, oh sudah, sudah selesai, dihapus sama dia. Coba kalau suami ibu, bapak-bapak balas ke ibu-ibu nih, dibalas juga seribu karakter, ibu-ibu baca per huruf, Dilihat per huruf, noh ini nih satu masalah, ini dua masalah. Disimpan sebulan tuh SMS. Nggak bakal dihapus. Nanti kalau ribut nih, si, si istri bilang, kamu tuh sampai SMS sama saya begini, suaminya udah lupa, SMS yang mana? Karena dia udah hapus nih laki-laki ini udah kasih ini solusinya, ini masalahnya, pakai akal pikiran, Pet, ringkas. Ini masalah solusi, masalah solusi, selesai. Ibu-ibu enggak, memang disimpan. Ada pernah ya, seorang istri simpan SMS suaminya dua tahun. Dua tahun disimpan. Nih tanggal sekian bulan ini kau pernah ucapin. Ini udah selesai nih. Udah saling minta maaf, udah baik, dikorek lagi yang dua. Ini masalahnya perasaan. Perasaan begitu. Ini karakter dasar. Ya. Ini ada. Bagaimana caranya? Bapak-bapak harus tahu kalau ini ada pada istrinya. Perempuan suka disentuh perasaannya. Perasaan berhubungan apa? Pujian, ya gitu, rangkulan. Sedikit saja berpenampilan, oh kamu cantik sekali, masya Allah. Itu perlu. Itu sudah membuat ibu-ibu terbang. Gitu. Loh, ini karakter. Saya bicara secara ibu-ibu suka nggak kalau dipuji sama suaminya? Masya Allah, kok cantik sekali hari ini. Kalau ibu-ibu puji laki-laki, bapak-bapak rapi nih, kamu ganteng. Oh iya, makasih. Biasa. Gak ada sesuatu bagi dia pujian biasa saja. Laki-laki itu bagi dia pujian biasa. Allah buat begitu karakternya supaya dia tidak termakan pujian di luar itu memang ada benteng. Ibu-ibu memang sudah begitu. Itu itu karakter namanya. Ini harus difahami. Ini ada dalam jiwa. Ini ada alami. Tapi nanti kita akan bahas ini dikontrol dengan wahyu. Gitu kan? Dikontrol dengan wahyu. Masuk dalam masalah fikiran dan perasaan ini Bapak Ibu sekalian. Laki-laki itu karena menggunakan akal fikiran pada saat istrinya merendah. Maka yang muncul respon kasih sayang. Karena akal fikiran berkata, saya diberi, saya membalas. Ringkas. Dan Saya dibaikin, saya balas baikan. Aneh itu. Kalau perasaan berbeda. Perasaan itu kalau ada baikan yang datang, yang dimulai kadang-kadang ini apa tujuannya nih? Apa maksudnya nih? Banyak pertanyaan. Sekarang kalau bapak-bapak dimasain sama istrinya makanan favorit. Enak nih, saya suka ini, sayur asam lah, inilah segala dibuatin baik. Begitu kita pulang dapat, nih saya masain yang, oh Masya Allah terima kasih. Udah selesai. Nggak ada pemahaman, nanti istrinya mau apa nih, mau minta apa tuh nggak ada pikiran. Tapi kalau ibu-ibu, suaminya buatin hadiah, ini kasih. Lihat, oh kok tumben kau beliin saya hadiah? Ada maksudnya nih. Ya. Larinya ke perasaan. Itu ada. Saya pernah bilang sama istri saya dan saya sengaja survei ke rumah tangga saya. Sebab saya sampaikan di di pengajian. Saya ingin tahu nih masalah karakter sehingga saya susun materi ini. Saya bilang sama dia dan alhamdulillah saya tidak lakukan itu. Kalau saya duduk di atas kursi dan kamu duduk di bawah di sebelah saya, saya sebagai laki-laki muncul perasaan kesian, sayang, melindungi, menaungi karena si istri merendah. Bapak-bapak kira-kira kalau istrinya baik, santun, merendah, tambah sayang nggak? Hah? Sayang atau nindas? Bapak-bapak nih jawab jujur. Saya mesti siapin cambuk di sini. Kalau ada yang jawab selain saya, saya cambuk. Nih. Karena memang itu karakter, pasti akan muncul naungan, sayang, perhatian, gitu kan? Karena ada jiwa kepemimpinan, ada sifat tadi karakter yang memiliki akal pikiran, dia memimpin. Makin benar jalannya, makin patuh, makin disayang. Saya bilang sama istri saya, coba kita balik, ibu-ibu di sini misal. Ini saya bicara global, gitu kan? Kalau kamu duduk di kursi saya bilang, lalu saya duduk di bawah, apa yang kau bilang sebagai perempuan? Saya sudah menguasai dia. Ya. Lain perasaan tuh tunduk sama saya. Bukan bukan seperti laki-laki yang larinya kenaungan, perlindungan. Kan Makanya secara umum karakter perempuan dia suka kalau suaminya itu orangnya menjaga wibawa misalnya. Orangnya punya wibawa, orangnya di rumah teratur, orangnya begini. Karena dia merasa itu pemimpin. Ya. Tidak boleh bapak-bapak di dalam karakter ini merendah berlebihan pada istrinya. Bukan beda sayang ya. Beda sayang dengan merendah lain. Kalau ada istri lagi duduk di atas kursi sofa, suaminya duduk di bawah, itu lain. Akan terjadi ketimpangan yang luar biasa di rumah tangga. Tidak akan ada lagi penghargaan buat si suami. Dalam mendidik anak sama ya. Bapak Ibu ambil ke laki-laki dan perempuan, anak laki-laki sudah punya sifat karakter pemimpin masih kecil. Saya pernah kasih contoh, kalau saya tidak salah. Anak laki-laki kalau kita ambilin nasi, kemudian ditaruh di depannya, dilempar sedikit. Nih, makan nak. Sengaja. Yang terjadi anak laki-laki itu tidak mau makan. Dia akan ambil nasi, dibongkar-bongkar sama dia. Rasa tercoreng, Pemimpin kepemimpinnya ada. Kalau anak perempuan kita kasih, ini nak makan, sedikit dilempar, dia makan saja, biasa. Tidak ada sesuatu yang yang dijadikan beban, gitu kan? Dia tidak langsung menganggap oh ini orang seperti apa enggak. Ini salah satu yang masuk dalam karakter. Sifat kepemimpinan ada pada diri laki-laki dan pimpinan. Jadi ibu-ibu harus bisa tahu suami selalu pakai akal pikiran dan ada sifat kepemimpinan. Dia makin dijunjung, makin diposisikan pada posisi pemimpin, dihargai pendapatnya dan dan dan dia akan makin responnya menaungi. Bapak, ibu bapak harus tahu ibu-ibu itu harus dinaungin, dilindungi, disayang, gitu kan? Diperhatikan. Maka itu akan mendatangkan respon yang sama. Jadi harus ber, harus berimbang, harus berimbang. Ibu-ibu harus tahu, bapak-bapak tidak suka sering ditelepon. Benar nggak ibu-ibu sini suaminya suka ditelepon nggak? Coba kalau telepon satu hari lima kali, dimarahin sama dia. Kenapa kau telepon terus? Karena laki-laki maunya dia kalau di luar rumah kerja. Bapak-bapak harus juga imbangi, perempuan punya perasaan, suka kalau diperhatikan, suka ditelepon. Imbangin nih. Berarti laki-laki ada waktu lowong telepon istrinya. Perempuan tidak boleh terus-terus rongrong suaminya. Bahkan kadang-kadang subhanallah suaminya lagi online memang lagi telepon sama orang urusan kerjaan. Ditelepon sama dia. Ini menunggu nih. Telepon sampai 10 kali. Kerang kering, kerang kering, kerang kering. Selesai telepon itu tutup. Begitu baru angkat bukan assalamualaikum. Kok saya telepon 10 kali gak diangkat. Orang lagi kerja. nah itu. Baik kalau suaminya sabar tuh. Iya tadi saya dijelasin sama dia. Saya telepon, saya begini, saya begini. Kadang-kadang enggak. Saya kan lagi kerja. Assalamualaikum. Nah, kan jadi masalah. Dan ini sekali lagi setelah cekcok begini misalnya, nanti pulang ke rumah nih. Suami pulang ke rumah dia sudah lupa tuh tadi masalah telepon tuh. Laki-laki itu kalau masuk rumah dia udah lupa tadi tuh. Dia masuk dia pikir nih oh, istrinya akan sambut makan, tiba-tiba makanan nggak ada. Istrinya cemberut, nggak mau lagi pakai baju tidur yang dia suka. Loh, kenapa kamu ini? Tadi kamu SMS atau tadi kamu telepon begini. di bawah tuh, 7 jam di rumah suami, 7 jam dia menderita di rumah. Jadi harus diimbangin. Ini mengenal karakter pasangan penting. Yang kita ingin datangkan di sini adalah karakter ini ada. Seperti sebagaimana ada potensi berbuat baik, potensi berbuat buruk. Ya. Maka kita harus imbangin dikontrol dengan wahyu. Laki-laki bisa mengenal pasangannya seperti itu perasaannya, maka dia berusaha mengimbanginya. Perempuan mengetahui kalau laki-lakinya begitu karakternya, dia bisa mengikutinya. Kan gitu? Ini poin-poin tadi yang saya ingin titik beratkan. Dan mengenal karakter adalah hal yang paling mendasar. Salah satu hal yang mendasar pilar dalam mempertahankan rumah tangga. Kemudian yang kelima, pilar yang kelima, hati-hatilah dari musuh yang selalu mengintaimu. Hati-hatilah dari musuh yang selalu mengintaimu, syaitan. Jangan mudah minta cerai bagi perempuan, dan jangan mudah menceraikan bagi laki-laki. Apa sebabnya ini? Hadis Bukhari. Nabi SAW bersabda, iblis memiliki singasana di lautan. Setiap hari, setiap hari anak cucunya melapor, saya baru buat orang mabuk, saya baru buat orang ya, dusta, saya baru buat orang riba, saya baru buat orang zina. Sama iblis dianggap biasa semua. Ya sudah, ya sudah, ya sudah. Pas ya, ada anak cucunya mengatakan saya baru menceraikan suami istri sama iblis diangkat didudukan di singgasananya. Berhenti tugas. Udah yang penting sudah rusak satu rumah tangga cerai, itu sudah prestasi yang paling tinggi dikejar oleh iblis. Kenapa? Rusaknya rumah tangga, ributnya suami istri, Bapak Ibu sekalian, akan mengacaukan seluruh masyarakat. Karena kalau ribut dua orang saja suami istri sudah cukup seluruh keluarganya juga ikut ribut. Ya kan? Lingkungan teman-temannya semua juga ikut ribut, pro kontra. Ya kan? Kalaupun terjadi cerai anak-anaknya jadi kacau semuanya. Secara kejiwaan masih muda, masih anak-anak, semua terpukul secara kejiwaan. Mau ketemu ayahnya, ibunya nggak kasih. Mau ketemu ibunya, ayahnya nggak kasih, dan seterusnya. Jadi memang cerai itu target utama iblis. Makanya hati-hati. Kata para ulama, kalau di luar rumah ada lima syaitan atau sepuluh syaitan mendampingi seorang yang beriman, mencari untuk menggodahnya, maka dalam rumah tangga ada seribu syaitan. Kadang-kadang masalah kecil. Mungkin suami bisa tersinggung hanya karena lupa dibuatin teh atau kopi atau dicuciin bajunya oleh istrinya. Atau mungkin ada yang dia minta dikerjakan di rumah, istrinya lupa. Syaitan buat dia lupa. Sudah cukup untuk marah sama istrinya. Seorang istri sudah cukup untuk marah, bahkan bisa minta cerai hanya karena ingin diantar ke satu tempat suaminya belum sempat. Yang betul ada kesibukan. Akhirnya tersinggung. Kalau ibumu kau dahulukan, kalau saya tidak, panjang ceritanya. Kalimat cerai lagi. Hati-hati. Kata Nabi SAW, jangan main-main di tiga hal. Pernikahan, perceraian, dan rujuk. Kembali setelah cerai. Ini nggak boleh main-main. Gak boleh orang dalam Islam, bapak ibu punya teman, kemudian bapak ibu punya anak laki-laki, temannya punya anak perempuan. Lalu kita bilang, bapak ibu ini bilang sama temannya, nanti anak kita kalau besar kita jodohin ya. Nah, ini dalam Islam berlaku kalau si teman mengatakan, oke okay, baik, sepakat. Anak-anak ini gak boleh dinikahin pada saat dewasa kecuali sudah disampaikan. Dulu ayah sama ibu pernah jodohin kamu sama anak itu, mau gak? Oh saya gak mau ayah, gak mau ibu, ya sudah. Kalau enggak ini terikat, ada hukum di sini. Karena dua-duanya sudah sepakat dan kata ulama masuk dalam hadis Nabi SAW al-mu'minuna ala syurutihim orang-orang mukmin terikat dengan syarat yang telah disepakati nggak boleh nikah nggak boleh main-main makanya kalau ada yang bercanda pun eh nanti kita jodohin anak kita ya itu tergantung kalau Allah takdirin nggak bisa saya katakan kalau iya ini anak-anak terikat nih nggak boleh cerai nggak boleh ucapin sembarangan, apalagi bapak-bapak hati-hati. Pengucapan kalimat cerai dan kata ulama, hikmah kenapa cerai di tangan laki-laki bukan tangan perempuan karena mereka pakai akal fikiran. Kalau mau menceraikan masih berpikir nih, ini kedepannya bagaimana, ini nanti bagaimana, anak bagaimana, panjang nih ceritanya. Kalau perempuan tidak, pokoknya ceraikan saya, saya tidak mau tahu. Besok apa terjadi ini urusan nanti. Padahal kalau sudah diceraikan pergi ke rumah orang tuanya nyesel juga nanti. Jadi masalah juga nanti. Banyak orang begitu. Berapa banyak akhwat muslimat yang tanya kepada saya, Ustaz, saya nyesal Ustaz, saya sudah sering tekan suami saya minta cerai, sekarang akhirnya saya diceraikan, saya mau kembali sudah susah. Suami saya sudah sering ucapin sampai tiga kali. Ya hukum syari. Kenapa ibu main-main? Gak boleh main-main. Bapak-bapak juga gak boleh main-main nih. Darurat sekali baru diucapin kalimat itu. Betul-betul pot patokannya adalah pelanggaran agama. Kalau sudah pasangan kita bermaksiat kepada Allah, dan kita ajak taubat nggak mau nah ini di sini boleh kita gunakan kalimat mulia itu kalau tidak ada pelanggaran agama Bapak Ibu sekalian hanya urusan dunia kurangnya pendapatan masih butuh pengaturan waktu adaptasi tradisi keluarga naik anulah ya apa namanya mudahkanlah urusan dunia Bagaimana bapak-bapak tinggal 30 tahun di rumah tangga orang di, di rumah tangga orang tuanya dengan pola makan, cara berpakaian, cara ngomong, situasi keluarga ada. Perempuan ibu-ibu 20 tahun, 25 tahun tinggal di orang tuanya juga dengan pola makan, cara hidup. Berbeda ini. Tiba-tiba satu dalam satu rumah tangga. Apa mau tiba-tiba langsung hari pertama sudah cocok? Ada adaptasi. Ada adaptasi. Maka nah, kita harus tahu masalah ini. Nah, Hati-hati, jangan main-main. Sampai kata ulama bagi bapak-bapak, kalau ada, saya pernah belajar fiksi di tingkat tiga kuliah di kuliah dakwah di Madinah. Dosen saya dulu kebetulan wakil, kalau tidak salah beliau wakil hakim di pengadilan eh, agama di Madinah. Beliau bilang kalau ada seorang laki-laki istrinya lagi naik di atas tangga, bercanda dia bilang kalau kamu naik lanjutin jalan kamu saya ceraikan, kalau kamu turun saya ceraikan. Kalau si perempuan ini tidak mau diceraikan dia harus turun dari tengah-tengah. Kena jatuh tuh tolaknya, walaupun bercanda. Nggak boleh. Makanya ibu-ibu jangan sering, udah ceraikan saja saya, kita sudah nggak cocok. Akhirnya suaminya terpicu. Ngucapin kalimat itu, nggak boleh. Bapak-bapak juga jangan menekan istrinya dengan selalu, kalau kau tidak mau ikut, saya akan ceraikan. Kalau urusan agama boleh, ingat ya. Kalau sudah urusan agama hubungan sama Allah, cerai ini boleh dipakai. Tapi kalau urusan